اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi wa kafa wa salamun wa salatun wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan paham takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa menurut surat Al-A'raf 26? Saya sudah bolak-balik katakan saya ini bukan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu tahu dia ayat-ayat. Saya tak pula ingat ayat. Apakah ada ditentukan pakaian bagi penduduk surga Pak Ustaz? Istabrak sutra berwarna hijau, khudrin, akbar hijau. Karena pada waktu itu warna yang paling disenangi adalah warna hijau. Tapi nikmat surga itu malah ayunun ra'at tak pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basar tak pernah terlintas di hati manusia. Itulah nikmat surga. Bagaimana seharusnya berpakaian muslim yang baik? Laki-laki tutup pusat, tutup lutut. Tapi yang paling elok lengkap dengan sorbannya sunnah, pakai jubah warna putih. Yang perempuan illa hadza wa hadza. Tutup semua kecuali wajah tapak tangan. Zahiruha wa batinuha. Apakah bersentuhan dengan babi wajib disama? Ya. Tujuh kali siram, satu kali pakai air bercampur tanah, campur dengan tanah. Mau di awal, mau di ujung terserah. Tapi kalau bisa di awal atau di tengah, supaya nanti di akhir dibilas dengan air biasa. Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau ada anjing menjilat bejana berisi air, fa'hriquhu tumpahkan airnya, lalu kemudian basuh bejana, mangkok, ember, bekas. Siram dengan tujuh kali siram. Satu salah satunya dengan campuran air tanah. Kalau kita ke kebun sawit terus ada bekas pijakan babi, terus terkena kaki celana kita, apakah kita sama juga? Tidak. Karena kita tak bersentuhan langsung. Ini babi, ini babi. Ini anjing, ini anjing. Sama-sama kering. Anjing tu kering, kita kering. Tak? Atau sama-sama mandi hujan sama anjing. Sama-sama basah. Masuk. Tak juga. Satu basah, satu kering. Anjing tu basah, buka kena sungai, kita duduk. Kena dia. Atau ha, baru kita sama. Dijilatnya, baru kita Sama. Syekh, apa hukum bagi pengurus masjid tak mau mengeluarkan uang masjid untuk kebutuhan masjid? Itu bukan duit dia. Itu duit umat. Dia kan diberi amanah. Maka musyawarahlah. Nenek mama, alim ulama cerdik pandai memusyawarahkan duit umat ini. Jangan sampai semau dia saja. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu bermusyawarah memutuskan perkara mereka Bagaimana hukum dari Petren? Baru-baru ini Petren mendapat label halal dari MUI. Kalau sudah MUI mengeluarkan, selesai lah. MUI ada komisi fatwa. Komisi fatwa mengeluarkan, pakailah fatwa MUI. Apa batal solat kita ketika dalam solat itu kita menelan air liur? Tak batal. Kalau sampai tak boleh menelan air liur, pasti siapkan kotak satu. Tuh. Bagaimana kehidupan ulama besar dahulu dengan keluarganya Pak Ustadz? Imam Malik bin Anas memakai jubah kebesaran dengan wibawanya memakai sorban duduk menyampaikan hadis. Anak laki-lakinya muridnya, anak perempuannya dibalik tirai karena perempuan tak boleh menyatu. Suruhnya murid membaca hadis. Ya, Asal salah murid yang baca itu anak perempuannya dari dalam membetulkan. Salah tuh kata anak perempuannya. Rupanya anak Malik, anak Imam Malik hafal muwatta yang perempuan. Yang laki-laki tak hafal. Nah, jadi memang membesarkan anak laki-laki ini agak susah sikit. Nah, jadi anak-anak ulama itu luar biasa. Begitulah mereka. Syekh Sami Mutawalli Sya'rawi, anak Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, mantan pimpinan Majma' Buhus Lembaga Riset. Apa kata Syekh Sami? Aku tak pernah menengok ayahku tidur dengan emak. Sampai-sampai aku bingung, kok bisa kami lahir? Angkingkan ulama itu luar biasa untuk umat ini. Lalu kemudian Syekh Mustafa Al-Marari ketika menulis tafsir Al-Maraghi 10 tahun dia mengaku tidurnya cuma 4 jam aja sehari semalam 4 jam, 4 jam, 4 jam mengajar di Sudan, menulis tafsirnya jadi, muridnya ada, anaknya ada, hidupnya ada, mati 4 jam, mohon maaf Pak dokter yang sudah ceramah harus 8 jam buktinya dia hidup juga nah, ini tentang, bahkan hidupnya berkah Jadi tidur ini sebenarnya bukan kuantitasnya Tapi kualitas Tidur yang paling berkualitas habis isya Coba lu tidur Habis itu bangun insya Allah segar Apa perbedaan hadis kudsi dengan Al-Quran Al-Quran lafaznya dari Allah Tak boleh dirubah lafaznya Sedangkan hadis kudsi Lafaznya itu Bisa diriwayatkan bil makna Idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku dalam dirinya, maka aku akan mengingat dia dalam diriku. Itu kalau dibaca dalam solat. Al-Muta'abbad bitilawatih. Ayat Quran dibaca dalam solat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai Al-Fatihah baca ayat. Ya ayuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hadis Qudsi tak bisa. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي oh itu selesai Ustaz kok tak bisa dibaca hadis kursi menggantikan itu makna al-muta'abbad bitilawati hadis kursi di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbih atau qala Allah azza wa jalla Hadis Qudsi ada dalam Sahih Bukhari, hadis Qudsi ada dalam Sunan Tirmidzi, hadis Qudsi ada dalam Musnad Ahmad bin Ambal, hadis Qudsi ada dalam Musnad Ibn Abi Syaibah, hadis Qudsi ada dalam Mustadrak Al-Hakim, hadis Qudsi ada dalam kitab Al-Jami Al-Kabir. Payah mencari hadis Qudsi ini, dulu payah. Sekarang disatukan menjadi satu kitab, nama kitabnya Al-Ahadis Al-Qudsiyah 400 hadis. Download gratis di internet. Al-Ahadis Al-Qudsiyah PDF enter. Langsung dapat download. Udah saya download tak dapat-dapat Pak Ustaz. Paket habis. Hadis Nabawi juga wahyu secara makna. Sementara lafalnya berasal dari Rasulullah. Lantas mengapa kita tidak menyebutnya hadis Qudsi juga? Bamir dalam hadis Qudsi dinisbatkan kepada Allah. Ini haram tuzulma ala nafsi. Itu bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ. Aku di situ Allah di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbih. Qala Allah azza wa jalla. Nah, itu salah satu indikasi tentang hadis qudsi. Quran, hadis qudsi, hadis nabawi. Cara membedakan hadis qudsi hadis nabawi, di pangkalnya ada fima yarwihi an rabbih. Qala Allah azza wa jalla. Dhamirnya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Baitul Izzah? Stasiun transmisi. Ini Lauhil Mahfuz ini Baitul Izzah, ini Nabi Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Turunlah Quran itu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Huh. Stasiun transmisi. Serentak sekali turun. Anzalna dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itulah yang turunnya acak kadut kacau balau. Adapun yang turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah Al-Fatihah. Susunannya macam Quran yang ada di tangan kita sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Tapi begitu dari transmisi Baitul Izzah ke Nabi, yang pertama kali turun bukan Al-Fatihah, yang pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Makanya Quran itu mukjizat, cara turunnya saja mukjizat. Belum lagi isinya, cara turunnya saja pun mukjizat. Paham artinya kan? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Ustaz, bagaimana dapat kekayaan dari uang haram? Tiba-tiba taubat dan bagaimana dengan kekayaan yang didapat dari uang haram tadi? Ulang dari nol. Balikkan. Menggeser sempadan tanah orang, balikkan. Dulu duit orang dipakai, balikkan. orang yang sudah mati, cari ahli warisnya. Ahli warisnya tak ada, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, masalih ammah, masjid, MDA, bagikan. Ulang dari nol balik. Ini sekarang banyak orang taubat enak aja. Ambil tasbih. Astagfirullah. Rabbal baraya. Dah selesai. Enak aja. Dari nol. Orang Pertamina aja yang sanggup tuh. Dari nol ya pak. Saya punya keponakan perempuan, hampir tiap hari kesurupan. Mohon solusinya Pak Ustadz rukyah pribadi. Baca bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sekali, kul huwallah tiga kali, wal falaq sekali, wal binas sekali, pangkal Al-Baqarah, alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Habis itu wa ilahukum ayat kursi, habis itu ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati tujuh Al-Fatihah, kul huwallah, wal falaq, wal binas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah. Habis itu dihembuskan ke muka disapukan ke muka. Sapu bahasa Melayu, datang orang Jawa diambilnya sapu. Diusapkan. Nah. Dah itu dibacakan lagi, sambil membacakan tadi dihembuskan ke air. Habis itu diminum airnya. Diteliti di Jepang, air yang sudah dibacakan tadi dilihat pakai mikroskop hyper, ternyata mulukul-mulukul cahaya terang benderang luar biasa. Yang meneliti bukan awak, Suzuki, Yamaha. Orang Jepang. Ah. Lalu kemudian tak juga berubah, tak juga hilang, bawalah ke pakar rukyah, Masjid Al-Falah Rumah Sehat bawah Ustadz Saifullah. Pagi sampai sore Ustadz Saifullah. Malam naik ke atas Ustadz Zafrullah. Ada dua di situ. Rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Ingat jin, ingat Zainab. Dawah ada tempat bekam, ada sengatan lebah, ada juga rukyah di bawah. Ah, rukyah. Kenapa tak Ustaz Somad ada rukyah? Ini ada seninya, ada ilmunya masing-masing. Ayat yang dibaca sama. Cuman kadang-kadang kita yang baca, jin itu bukan keluar, ketawa dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Saya tengok Ustaz Zafrullah baca, dia pejam mata santai. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Orang menjerit-jerit. Tapi ada pula orang baca ayat kursi ketawa jin tu. Masa setan ngusir setan gitu dia. Punya yang baca tu seboleh dua boleh sama setan. Bagaimana cara membentengi diri dari kemewahan dunia. Padahal ada kalanya kita membutuhkan dunia. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia. Adalah orang lesu, letoy, lemah, loyo di samping pasar. Pakaiannya compang-camping. Aisyah bertanya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Siapa? Man hada? Siapa ini?" Orang di pasar menjawab, "Huwa azhadan nas." Dia orang yang paling zuhud. Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha? "Kana Umar ibn al-Khattab azhadan nas." Umar bin Khattab orang yang paling zuhud. tekan lama asma kalau bicara suaranya lantang, wa idza daraba auja kalau memukul pukulannya keras, wa idza masya asra kalau berjalan-jalan langkahnya tegap, cepat dan kuat. Jadi zuhud itu bukan bawaannya letoy, lesu, mau mati. Tidak. Oleh sebab itu pegang dunia ini, pegang kekuasaan. Nih Aziz dari Kelantan, orangnya zuhud, Jabatannya apa? Gubernur Menteri Besar Kelantan. Rumahnya sederhana, hidupnya bersahaja. Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin. Nah, jangan diajarkan kepada anak-anak kita hidup zuhud, tapi tinggal di gua, lalu berlumut-lumut di tepi sungai. Habislah dunianya diambil orang kafir. Hmm, nanti saya sebut kafir anti kebinekaan. Saya seorang mahasiswa, gimana cara yang baik untuk mengekspresikan rasa suka saya kepada seseorang akhwat? La ilaha illallah. Kok kuliah aja? Bisa pikirkan akhwat-akhwat, kuliah aja. Kami dulu tak ada cerita akhwat-akhwat. Kami lu kuliah ya. Kalau tak percaya tanya kawan-kawan yang seangkatan dengan saya. Di Riau ini yang seangkatan dengan saya Ustaz Zulpatli, LCMA di Kanwil. Tanya lu. Ada kalian waktu kuliah dulu mikir akhwat-akhwat? Tak ada. Kami kuliah, kuliah, kuliah selesai. Habis itu kuliah, kuliah, kuliah selesai. Balik ke Pekanbaru. Wow, banyak orang ngantri datang. Tak hitung-hitung. Lalu buka buku catatan tujuh oleh ada. Saya sudah mengenal seorang akhwat Pak Ustadz tapi dia mau eh, selesaikan studinya dulu. Kau selesaikan saja kuliahmu nak, selesai itu kau berprestasi, insya Allah Allah akan pertemukan kau dengan orang baik-baik insya Allah. Amin. Ya Rabbal Amin. Nanti kita doakan wala aziban illa zawajta yang belum menikah supaya berikan mereka jodoh yang baik ya Allah. Hmm, paling kuat aminnya mau dekat dulu. Kalau bersentuhan tapak tangan suami suami istri Pak Ustaz batal apa tak batal? Mazhab Syafi'i bersentuhan tak mahram batal. Bernafsu tak bernafsu batal. Mazhab Hanafi bernafsu tak bernafsu tak batal. Karena makna aula maskuun nisa' kau menyentuh kulit, makna menyentuh di situ bukan menyentuh kulit, maaf maaf cakap makna menyentuh di situ jima. Karena Quran itu bahasanya lembut, dia tak sebut kata jima tapi menyentuh. Kalau jima baru batal, kalau tak jima tak batal. Itu Hanafi. Kalau Maliki bersahwat batal, tak bersahwat tak batal. Saya ulang balik. Syafi'i bersahwat tak bersahwat batal. Hanafi bersahwat tak bersahwat tak batal. Maliki pertengahan, bersahwat batal, tak bersahwat tak batal. Kau tadi kau sentuh binimu. Iya. Habis itu kenapa kau salat? Aku tak bersahwat nengok dia. Nengok biniku tak bersahwat, bini orang aku bersahwat dulu. Ah, ini bahaya. Bagaimana Ustaz pendapat antum kepada Habib Bahar bin Smith yang sangat keras menyinggung pemerintah? Itu style dia. Siapa saya mengkritik orang? Itu gaya dia. Enggak ada lo enggak rame. Itu gaya dia berapi-api. Jadi kalau belajar sama ustadz langsung seperti subuh ini apakah dapat disebut bersanat? Apalah hadisnya. Nanti balik dari sini saya ini sudah bersanat nih. Apa hadisnya? Entah aku entah lagi, ya, entah aku. Apalah hadisnya. Masalah bersanat tak bersanat, yang penting kita belajar mengamalkan. Sanat bersanat itu bukan untuk bongo ya liyatabaha man talaba ilman siapa yang mencari ilmu mimma yubtawa bihi wajhullah yang mestinya untuk mencari keriduan Allah tapi dia tuntut itu untuk apa liujari bihi ulama liumari bihi sufaha hanya untuk menyombongkan diri pada ulama dan membodoh-bodohi orang jahil lam yajid irfal jannah dia tak mencium bau surga Lalu kenapa Ustaz jelaskan tadi sanat, sanat, sanat? Ustaz mau menunjukkan? Bukan. Saya mau menjelaskan begini tradisi keilmuan dalam hadis. Dalam kiroat ada sanat. Dalam tarekat ada silsilah. Dalam hadis ada sanat. Ustaz Fulan itu kori bersanat. Ada sanat. Apa hukumnya mengangkat anak? Pasal dalam tiga hari lalu ada pengajian salah satu ulama mengatakan tak boleh angkat anak. Mengangkat anak baik, apa tak boleh. Tapi ada tiga hukum hukum ah, mengangkat anak, hukum adopsi di Indonesia yang melanggar. Pertama, tidak boleh menisbatkan anak angkat kepada bapak angkat, bin sama bintinya. Yang kedua, kalau anak angkat tadi sudah besar, maka dia tidak mahram. Anak itu gadis. Di rumah pekerjaan pendek pendek, ditengok sama bapak angkatnya. Berapa banyak anak angkat menjadi bini angkat. Yang ketiga, kalau anak ni nanti mau nikah, berapa banyak pula bapak angkat petantang petenteng dia nikahkan. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Itu bukan anakmu mas bro. Ada ayah kandungnya. Tak ada Pak Ustaz, ini bukan anak yang kami temukan dari ayahnya. Ini dulu anak kami jumpai di kardus. Jadi gimana ini? Walinya wali hakim. Fasultan waliun man la waliyalaha hakim Pak Kua menjadi wali bagi orang yang tak wali. Jadi kalau bapak ibu mengangkat anak, selamat dari yang tiga, bin bintinya tetap pakai. Dia tidak di rumah leluasa dengan buka aurat. Dan waktu nikahnya nanti tetap walinya, wali asli atau wali hakim. Baik, apa salahnya? Ada anak orang susah, ajak dia ke rumah sekolah kan. Nah, ini baik, tapi jaga yang tiga tadi. Ini kalau dikatakan tak boleh angkat, berapa banyak anak-anak yang mestinya dapat pendidikan layak gara-gara ini tak dapat. Boleh bersyarat apa hukumnya kalau hobi merehab modif motor? Habislah duit asik gara-gara CB100. Padahal banyak anak yatim yang celananya tak berapa kali jahit dah kuya asal dijahit kuya. Berapa banyak anak MDA. Kalau punya hobi buatlah hobi itu yang kira-kira akan bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Modif motor, modif bukan saya tak hobi motor-motor ini suka juga saya. Tapi dibuatlah jangan habis waktu gara-gara itu. Alhamdulillah Ustadz Doni, Ustadz anak muda kita Beda Ustadz anak muda sama Ustadz tua Kalau Ustadz tua sorbannya di belakang Kalau Ustadz Doni sorbannya di muka Ah, maka anak-anak muda yang punya motor dikumpulkan pergi pagi sore Ahad pergi ke masjid di sekitar Pekanbaru, di daerah Kulim, di daerah Rimbo Panjang, di daerah Simpang Bingung. Nah, daerah Simpang Bingung ke sana yang mereka sedang bingung dalam keadaan mencari hidayah. Nah, dibuatlah sana pengajian-pengajian, geng motor syariah namanya. Untuk mengimbangi geng motor konvensional. Apakah boleh kredit mobil Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz barang dengan duit tak riba. Ada juga yang cakap riba. Macam mana nih Pak Ustadz? www.google.com tulis di situ Somat Morocco Credit Enter. Baca, pahami baik-baik. Dengan duit dengan duit riba. Pinjam duit 10 juta, bayar 11 juta, riba. Duit sama barang tidak riba. Kalau udah terlanjur bangun rumah dari duit pinjam bank, macam mana nih Pak? Saya kalau udah terlanjur-terlanjur nih, payah kita ini menjawabnya nih. Mohon doakan kami agar lulus ujian kompetensi dokter besok Ahad Pak Ustadz. Biar kami siarkan pula Islam melalui pasien-pasien kami. Mantap. Ini yang mantap nih. Kemarin ada mau ambil S2. Pak Ustadz saya ini S2 hukum kafir. Boleh Pak Ustadz, lanjutkan kau S2 nak, lanjutkan kau S3 ke Ledan Belanda. Memang kau hukum kafir, tapi dengan ini kau bisa menolong agama Allah SWT. Yang di kedokteran, lanjut terus dengan dokter itu. Malah berapa banyak dengan ilmu kedokterannya itu hati orang tersentuh. Sehat orang dibuatnya. Ini ah, bagus. Nanti di akhir majelis kita doakan yang mau ujian supaya lulus, yang mendapat kesulitan dimudahkan Allah Taala. Ada pula dosen-dosennya, kawan-kawannya yang mempersulit saja kita doakan supaya hatinya lembut lunak. Kalau tak lunak-lunak juga cepat dia mati. Iya, dan didoakan pula tak baik-baik dia. Berapa tahun yang lalu saya seorang pendosa Pak Ustaz. Lapendos, lelaki penuh dosa. Banyak dosa-dosa besar yang saya lakukan. Di antaranya syirik memakai pagar diri, bersina, mabuk. Alhamdulillah Pak Ustaz, sekarang Allah sudah memberikan saya kesempatan untuk bertobat. Mantap. Orang yang merasa berdosa lebih baik daripada orang merasa penghuni surga. Dia ini lebih baik dirinya. Dosa. dosa tersebut telah saya tinggalkan dan saya telah bertaubat. Dosa. Alhamdulillah. Saya juga sholat taubat setiap malam. Kadang-kadang sampai 20 rakaat setiap malam. Oh, berzikir istighfar sampai 3000. Masya Allah. lah Allah, Ustaz tak boleh sampai segitu. Lah. Kemudian saya juga melakukan solat hajat Ustaz sampai 10 rakaat setiap hari. Niat saya ingin mendoakan orang yang sudah saya zolimi agar mereka diberikan kebaikan. Masya Allah. Nah sekarang itu sudah saya lakukan dan saya sharing dengan teman-teman ya, saya yang saya anggap dia lebih mengetahui. Tapi di sini pula datang masalah Pak Ustaz. Dua satu halaman baru muncul masalah. Teman saya dia tidak mendukung dalam segi ibadah saya tadi Pak Ustaz. Di antaranya masalah itu dia mengatakan bahwa salat sunat yang saya lakukan itu adalah bid'ah. Karena saya sholat sunat taubat 20 rakaat, sholat ajat 10 rakaat, totalnya 30 rakaat. Saya lakukan tiap hari. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad tak pernah sholat sebanyak itu. Imam Ahmad bin Hambal punya anak namanya Abdullah. Abdullah itu yang banyak meriwayatkan hadis dalam Musnad Ahmad. Kalau dalam Musnad Ahmad, haddatsana Abdullah wa qala abi, itu maksudnya Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Abdullah ya, bapakmu sholat malam berapa rakaat? rakaat tiga 300 rakaat. Mana pernah Nabi sholat tahajud 300 rakaat? Tengok riwayat Aisyah. Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi Ramadan ala rakaat. Nabi tak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Kalau dipakai kaedah ini, asal lebih dari yang dibuat Nabi, berarti bid'ah. Maka sholat Imam Ahmad bin Ambal 300 rakaat itu Bid'ah lah. Nabi punya anak namanya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Husain punya anak namanya Ali. Nama datuknya Ali, nama anaknya Ali. Tapi dia punya gelar As-Sajjad. Kenapa disebut Sajjad? Sajjad diambil dari sujud karena sehari dia sujud seribu kali. Seribu rakaat dia sujud. Maka disebut dengan Zainal Abidin As-Sajjad. Jadi kaedah asal lebih. Yang tak boleh itu solat zuhur lima rakaat. Kalau tak boleh. Kalau mau keluar dari khilaf ini, solat sunat taubat dua rakaat, sisanya kau buat tahajud, tahajud, tahajud perbanyak, perbanyak tahajud. Solat hajat dua rakaat, solat taubat dua rakaat, sisanya perbanyak tahajud, tahajud, tahajud bahwa zikir istighfar yang saya lakukan setiap malam sebanyak 3000 kali lebih kata dia itu tak ada diajarkan Nabi. Abu Hurairah sebelum tidur malam alfa uqdah 2000 simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di mana bisa kami tengok ini Pak Ustaz? Siar A'lam An-Nubala ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam biografi Abu Hurairah. Abu Hurairah sebelum tidur malam 2000 simpul, subhanallah. Mana pernah dibuat Nabi? Apa salahnya? Tak salah. Perbuatan itu baik. Tolong saya Pak Ustaz, gimana jawaban? Udah saya jawab tadi dah. Kenapa kita tak boleh beribadah solat sunat zikir banyak Pak Ustaz? Siapa bilang tak boleh? Baca buku 37 masalah populer. Download di Play Store. Buka Play Store, tulis 37 masalah populer, download. Mau saya print aja Pak Ustaz cetak? Cetak lah. Saya jual Pak Ustaz? Jangan. Apakah benar yang disampaikan kawan saya tadi? Tak betul kawan kamu. Tak hatam kajinya. Maaf kalau saya sudah mengumbar ibadah saya. Tak apa-apa. Saya tak tahu punya siapa. Nama tak ada. Kecuali dibuatnya. Ini nomor EWHP saya Pak Ustaz. Ini alamat. Itu baru. Ini dia kan sedang cerita. Kita pun tak tahu dari mana. Dan jamaah pula jangan cari-carinya tulisan siapa nih. Apa dalilnya kunut yang dibaca dengan jahar oleh imam hanya lima kalimat saja? Atau boleh jahar sampai kalimat terakhir? Boleh. Lalu kenapa lima itu saja? Yang lima itu doa. Sisanya sana. Doa itu meminta. Allahumma dina fi man nadait. وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت Sisanya itu puji-pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yuzillu man wa la man adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Yang ini tidak diaminkan. Makmum di belakangnya amin amin aja. Ini banyak juga orang berdoanya sana amin. Amin. Apa Bukan doa tuh. Acara di kantor-kantor. Ya Allah, pagi ini kami bersama dengan Bapak Kapolda. Amin. Apa? amin. Bukan doa itu. Di kantor gubernur yang mewah berada di negeri Riau ini, kami bermohon kepada Engkau ya Allah. Amin. Belum lagi masuk. Apakah pembagian tauhid menjadi tiga itu ada dalilnya? Pembagian tauhid tiga, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Itu ijtihad. Ini ijtihad yang sifat 20 juga ijtihad. Wujud kidam baqa mu'alafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi aku qudrat iradat ilmu sama ayat bahasa salah. Ini juga ijtihad. Ini ijtihad, ini ijtihad yang jadi masalah. Ijtihad ini yang benar, ijtihad ini batil, ah, ini yang tak betul. Ini kan sesama ijtihad. Ulama berijtihad. Apakah perbedaan mendasar antara majelis tarjih dan bahsul masail sehingga seringkali berbeda dalam mengeluarkan fatwa? Antara alim ulamanya tak ada perbedaan. Saya lima tahun menjadi anggota lembaga bahsul masail dari 2009 sampai 2014. Muhammadiyah majelis tarjih. Tapi Profesor Yunahar Ilyas SMS ke saya. Masih saya simpan. Saya Yunahar Ilyas mendengar video-video Ustadz Somad. Lanjutkan Ustadz. Tak ada. Insya Allah kalau tak ada kepentingan kita tak ada masalah. Di mana letak masalahnya? Majelis tarjih, empat mazhab, di tarjihnya. Ah, ini dalil-dalil kuat nih. Sedangkan basul masail, empat mazhab, lebih kepada mazhab syafi'i. Situ saja bedanya. Lebih kepada mazhab syafi'i. Sedangkan ini enggak bisa Hanafi, dalam kasus ini bisa kembali. dalam sini enggak. Nah, ini lebih pada mazhab Syafi'i. NU empat mazhab lebih mengedepankan mazhab Syafi'i. Muhammadiyah pakai majelis tarjih tetap empat mazhab. Perti Syafi'i saja. Buka adik ART Perti. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inya Canduang Perti. Syafi'i saja. Al-Wasliyah Medan Syafi'i saja. Ah, situ letak perbedaan. Apakah Muhammadiyah juga bermazhab Asy'ari? Tulisan Buya Hamka di koran Kompas tahun 80 ketika heboh masalah Syiah. Apa kata Buya Hamka? Wahai MUI bicaralah. Waktu itu dia sudah tidak lagi ketua MUI. Menjelang meninggalnya. Wahai MUI bicara, Saya kopikan tulisan Buya Hamka itu di ujung buku 37 masalah populer dalam pembahasan ke-37 masalah Syiah. Apa kata Buya Hamka? Kami di Indonesia ahlu sunnah wal jamaah tidak perlu ikut syiah dalam masalah akidah kami asyari jelas Bu Hamka menyebut situ buka dalam masalah akidah kami asyari dalam masalah fikih kami empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Bu Hamka menulis pada saat zikir setelah sholat fardu kita membaca tahmid Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena imam baca sangat cepat, maka pada saat kami sampai hitungan ke-20, imam sudah selesai di tiga-tiga. Oh, Valentino Rossi. Huh, huh, Sebagai makmum, apakah kami ikut Rossi ke, Imam Rossi ke, atau kami gue? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Usah ikut imam tuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu supir SDH. Alhamdulillah, sipirok dulu huli. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ikut awak. Makharijul huruf. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tetap makharijul huruf. Contoh kasus imam pingsan pada saat solat. Jamaah melanjutkan solat dengan imam pengganti. Membiarkan sang imam tergeletak. Menolong imam dahulu atau mau solat. Salah satu membatalkan solatnya. Pahala jamaah dia sudah dapat tercampak imam tu. Lalu dia bantulah imam tu, dia baringkan. Dia baringkan, lalu habis tu kalau masih sempat masukkannya ke kamar. lalu di sebelahnya ada kamar, baringkannya, tadi kasihnya minum. Setelah itu imam tu pun sadar alhamdulillah kata dia. Ah, Pak, saya izin melanjutkan solat ya. Iyalah, masih ada orang solat, lanjutkannya balik. Dia masbuk. Ah, tapi kalau tidak, dia sudah dapat pahala solat berjamaah. Ya ditengok aja Imam. Oh, kasihan. Gitu ya. Di kampung kami ada sebagian orang berobat minta bantuan jin. Dalam Islam apakah boleh Pak Ustaz? Dan mereka berdalil saya rasa jin itu jin muslim. Dari mana kita tahu dia jin muslim? Sedang mu'alaf aja banyak bohong sekarang. Waktu bulan puasa kemarin semua bawa sertifikat mu'alaf. Orang aja payah kita percaya apalagi jin. Saya kalau datang misalnya pas sedang zikir Allah tiba-tiba datang, "Hai Abdul Somad, aku adalah jin penjaga di sini. Aku jin muslim." Saya tak percaya. Sama orang aja kita payah percaya. Apalagi jin, berapa banyak jin mengaku jin muslim padahal tidak. Oleh sebab itu, maka dalam masalah dunia jin ini kita mesti hati-hati. Jangan percaya kepada jin karena banyak penipu pembohong, tak betul. Fariqum minal insi ada rijalum minal insi ada sekelompok jin ada sekelompok ins manusia nabi birijalim minal jin minta perlindungan kepada jin apa hukuman mereka fadaduhum rahaqa mereka semakin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala surat al-jin juz 29 Pak Ustadz saya mau tanya tentang riba. Katanya Pak Ustadz uang dengan barang tak haram. Apakah kredit rumah halal? Karena setahu saya perumahan itu melibatkan pihak ketiga. Bagaimana kalau kita terima oper kredit dari orang? Terima kasih Pak Ustadz. Saya jual Bapak punya rumah, saya punya duit, saya bayar cicil. Cicil. Dulu sahabat membeli budak dengan cara cicil. Sahabat memberi gandum dengan cara cicil. Kalau begitu masalah baik bitaksib sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Di mana baru muncul masalah? Ada pihak ketiga yang meminjamkan uang sehingga orang menyangka ini uang dengan barang padahal hakikatnya uang dengan uang. Ini yang tak dipahami orang. Maka pahami akadnya baik-baik. Bukan tulisan saya itu yang salah tapi akad itu tidak lagi antara dua tapi sudah ada pembiayaan pinjam uang leasing kah namanya BII kah namanya apa BII ini Bang Inang-Inang Ustaz bagaimana cara untuk menghafal Quran saya payah kali untuk menghafal Quran saya yang lama aja hilang menengok lutut-lutut di mall satu lutut hilang satu juz Maka kalau bapak ibu sayang ke anak-anak kita yang sudah masuk SD IT, SMP IT ngapal Quran, maka mesti didukung, disokong DPR yang memperjuangkan perda syariah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di bumi Melayu mesti pakai baju kurung. Oh, dapat juga pantun awak pagi kau. Di mana langit dipijak, di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau di bumi Melayu mesti pakai baju kurung. Tidak sengaja dapat tuh. Pertama habis subuh dihafal satu halaman. Kami dulu gitu waktu kuliah di Azhar dua juz, dua juz, dua juz, dua juz, empat tahun delapan juz. Habis subuh dihafal satu halaman. Habis itu diulang-ulang. Waktu sholat qobliyah, sholat ba'diyah dibaca dalam sholat. Setelah itu ditulis. Karena nanti ujian ada tulis. Hmm. Karena sekali menulis itu kata orang sama dengan mengulang sepuluh kali hafalan. Apa yang harus diniatkan agar bisa mudah menghafal Quran Pak Ustaz? Biar tak salah niat. Innamal a'malu bin niat. Ustaz dulu waktu ngapal pelajaran itu niatnya lillahi ta'ala. Saya ini mau jujur. Dulu kami, saya, saya tak bilang kami. Saya waktu ditanya adik-adik kemarin. Ustaz dulu kuliah motivasinya apa? Saya kuliah motivasinya satu aja. Biar supaya biasiswa jangan putus. Tapi kemudian setelah bertambah usia, bertambah pengetahuan, maka kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apapun, mau jadi qari, mau jadi imam, mau jadi ustaz, mau jadi polisi, mau jadi tentara, pakailah itu untuk menolong agama Allah. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah nih, yang surkum, maka dia akan menolong engkau yang sabit akdamaku. Ustaz mohon doakan saya, Pak Ustaz. Insya Allah. Di akhir majelis kita doakan yang ujian supaya lulus, yang mau ngapal Quran supaya diberikan kemudahan insya Allah. Saya seorang laki-laki umur 30 tahun, menikah dengan janda umur 42 tahun, sudah punya anak 5 orang. Sekarang ini saya belum memberikan nafkah, saya belum memberikan nafkah secara penuh karena memang saya sudah berusaha tapi itulah hasilnya. Apakah saya berdosa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan keperlu dengan kemampuannya. Setelah menikah banyak kegiatan istri saya karena tidak sesuai syariat. Contohnya bersentuhan dan bergaul dengan lawan jenis. Padahal organisasi ini minta agar anggotanya laki-laki pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kau istriku. Sejak nikah maka kau tanggung jawabku. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga istrimu dari api neraka. Ustaz jika saya sudah bekerja selama 8 tahun, makin banyak aja nih. Jika saya sudah kerja selama 8 tahun di perusahaan tapi secara material flat dari awal masuk sampai sekarang apa sebaiknya saya hijrah saja Pak Ustaz tapi saya melamar ke tempat lain belum selama belum ada antum di situ aja dulu karena kita memilih dua mudarat mudarat ringan akhafud dararain babi mati jangan pilih mati pilih babi anggap aja ini makan babi dulu sampai nampak yang halal sementara dapat pisang makan babi dulu nampak pisang jangan makan babi juga lagi Kenapa kau makan babi? Lebih enak pula babi ini dari pisang-pisang lagi Pak Ustaz. Jangan begitu. Ustaz, saya mau nanya, di kampung saya ada dua masjid. Jadi ketika sholat Jumat ada dua macam khutbah. Yang satu bahasa Arab, yang satu bahasa Indonesia. Mungkin terjemahannya ada. Yang mana yang lebih baik Pak Ustaz? Apakah bahwa, yang mana yang lebih baik? Kalau saya khutbah untuk mengeluarkan diri dari khilaf, khutbah pertama saya campur pakai bahasa Indonesia. Khutbah kedua saya baca rukunnya aja. Di mana-mana saya khutbah dari dulu gitu. Khutbah kedua itu tak saya campur dengan yang lain. Rukun saja. Rukun khutbah itu lima. Pertama, Alhamdulillah. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang keempat, wasiat takwa, usikum nafsi bitaqwallah. Yang kelima, doa. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Lima rukun khutbah. Asal tercapai rukun sah. Mana yang bagus Pak Ustaz? pakai bahasa Indonesia. Karena pakai bahasa Arab semua bagaimana orang mau paham? Apakah korban sapi dengan tujuh orang mesti masih dalam satu keluarga yang sama? Tidak. Mau anak siapa, keluarga siapa, bercampur-campur. Enggak lah Pak Ustaz. Masa nanti kami naik sapi itu di akhirat bertujuh sama? La ilaha illallah. Bukan begitu logikanya. Saya mau tanya apa hukum suami suka mencaci maki? Oh, tak boleh caci maki sumpah serapah. Nabi Muhammad SAW tak pernah mencaci maki Aisyah. Bahkan memanggil nama Aisyah pun tak pernah. Aisyah, tak pernah. Dia panggil apa? Ya Humaira. Wahai engkau yang putih kemerahan. Pak Ustaz, saya panggil istri saya Humaira boleh? Boleh. Tapi dia hitam Pak Ustaz, tak apa-apa. Tak apa-apa. Yang terlalu jujur. Bini hitam panggil aja Aswad. Bagaimana hukumnya wanita yang pergi kerja ke luar negeri? Oh, kau kerja perempuan kerja ke luar negeri tahun-tahun tinggal anak. Kenapa bisa begitu? Mau cari kaya kah atau mau cari hidup kah? Kau jaga saja dia penghasilan secukupnya lebih barokah. Banyak fitnah-fitnah yang luar biasa. Pak Ustaz saya mau tanya bagaimana jadinya amal seorang pahala zakat, pahala korban dari raya haji, pahala sedekah, apalagi kehidupan bisnisnya sukses, namun dia tak pernah melaksanakan sholat. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Kenapa kubah lampu cantik bisa tegak karena ada tiang? Kalau tiang tak ada hancur roboh. As-salatu imaduddin ditulis di samping mihrab. Bapak Ibu nanti solat di Masjid Nabawi, tengok di samping mihrab as-salatu imaduddin, solat tiang agama. Ketika saya mandi wajib, suci, kemudian dilanjutkan solat sunat taubat. Setelah solat melanjutkan istighfar, muji nama Allah. Lanjutkan ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, al-fatihah. Aneh tubuh saya gemutar seperti meronta, tapi saya tak dapat lanjutkan. Kenapa tuh Pak Ustaz? Bisa jadi kedinginan? Bisa jadi kerasukan jin. Ada jin di dalam. Lalu bagaimana supaya ini? Lanjutkan terus biar dia keluar. Lanjutkan baca zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan dianjurkan azan dalam kitab mazhab syafi'i. Azan Suruh kawan azan ke kuat-kuat untuk mengeluarkan jin. Masruh, masruh orang yang kerasukan jin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari jin. Oh, kata gonggong menengok jin lari. Makanya yang azan itu cari yang suaranya kuat. Muazin suara tengok yang kuat beli. Ini sekarang banyak masjid-masjid azan Allahu Akbar. Kata setan ini serius apa tidak ini kata dia. Aku kalau serius aku cabut kata dia. Lomba kicau burung itu halal apa haram Pak Ustaz? Haram. Di mana letak haramnya? Iuran sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, sejuta, sejuta. Setelah itu siapa yang kicaunya paling bagus dikumpulkan duit. Judi haram. Yang kedua, menyiksa burung. Apa hukum memelihara burung mubah? Mana dalilnya? Ya Aban Umair, ma fa'al ibn Ghair. Ada sahabat Nabi namanya Abu Umair memelihara burung. Nabi tak melarang, tapi buat sangkarnya besar di dalam tubuh pasang-pasang ini dibuatlah burung satu ekor sendirian. Sejak akil balik sampai umur tua itu sendirian. Pagi dia sudah menjerit. Ah, ah. Padahal burung itu menjerit. Bini, bini. Ah, mantap terus. Menyiksa, sedang menyiksa burung. Pak Ustadz, saya kerja di luar negeri, TKW di Taiwan, saya janda, suami saya meninggal, saya punya anak 11 tahun. Bagaimana cara mengeluarkan zakat impak sedekah saya jauh dari Indonesia? Keluarkan zakatmu 2,5 persen dari penghasilan 85 gram emas, 42 juta setahun, dibagi 12, 3,6. Kalau sebulan itu sudah 3,6, 4 juta itu sudah kena, keluarkan 2,5 persen. Kalau 4 juta zakatnya 100 ribu. Transfer, kirimkan, bagikan. Di kerabat saya ada seorang wanita mengalami stres, gila. Suatu ketika dia keluar dari rumah, lolos pengawasan, namun setelah berapa bulan dia kembali pulang, ternyata kembali sudah berbadan dua. Tanpa diketahui siapa ayahnya. Pertanyaan bagaimana status hukum anak laki-lakinya itu Pak Ustaz? Anaknya suci anaknya itu suci. Apakah anak itu yatim? Tidak. Dia tidak anak yatim. Tapi boleh dikasih sedekah. Karena dia termasuk orang yang lemah. Du'afa. Nanti kalau anak itu mau nikah walinya siapa? Walinya wali hakim. Dia anak. Jangan katakan anak zina. Hei anak zina. La. Mamin mauludin illa yulal alal fitrah. Semua anak itu suci. Dia suci. Mak bapaknya yang berzina. Maknya itu pun tak berdosa. Karena dia gila. Ada juga orang menggarap orang gila sekarang. Dunia ni lah pula. Apa hukumnya makan kepiting Pak Ustaz? Kita tahu bahwa hewan yang hidup di dua alam itu dilarang. Kepiting merah sama kepiting hitam, kepiting bakau. Kepiting merah itu satu alam, alal. Yang istilah itu kepiting yang keras, kepiting bakau itu. Ustaz makan, enak itu. Kepiting bakau. Sebagian yang bermazhab syafi'i ketat tak mau. Lalu yang mau makan itu dia pakai mazhab apa? Maliki. Mazhab maliki makruh tak sampai pada haram. Maaf saya sering ikut taklim ustadz di YouTube. Saya ingin tahu apakah saya termasuk berbuat ria? Tidak. Setelah salah seorang teman nyapa saya lewat WhatsApp, kebetulan saya lagi zikir pagi ditanya sedang apa, lalu saya jawab sedang zikir. Apakah amalan zikir saya jadi sia-sia? Tidak. Kamu sedang apa? Aku sedang zikir. Tak apa-apa. Yang tak boleh itu dihidupkan HP, zikir. Astagfirullah. Itu tak boleh. Belum zikir apa pula salahnya? Boleh. Baik. Yang tak boleh itu langsung diupdate. Alhamdulillah udah 3000. Bagi yang suka tolong like and share. Ustaz di tempat kami ada imam yang ketika dua kunut dia sering membolak-balik tangannya. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Ha, ha, ha, ha, ha. Untuk doa minta begini. Ketika menolak balal. Allahumma dafa'anna al wal wabak wal fasha wal riba wal zina wal munkar. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Syekh Wahbah Zuhaili. Menolak mudarat. Sama juga ketika sedang sholat istisqa. Waktu tadi pergi, sorbannya di sini. Ketika minta hujan, pindahkan ke sini. Ah, supaya berubah keadaan. Yang sebelumnya kering kerontang, berubah. Ah. Saya ingin tanya Ustaz, ada seorang pimpin ormas daerah saya golongan non-muslim. Namun banyak teman saya muslim jadi anak buahnya, dimanfaatkan. Mohon Ustaz dapat memberikan penjelasan. Kau sudah menjual agamamu. Dimanfaatkan oleh orang. Belanda hitam. Ustaz, umur Ustaz berapa gini, ambo 40 pak, ambo 80. Yo ambo lah tahu nampak dari muka pak. Sebelum Ustaz lahir, ambo ko Jepang waktu masuk. Jepang tu tidak terlalu jahat pak Ustaz. Ko pak jemaah cerita? Jepang ni tak terlalu jahat pak Ustaz. Lalu yang jahat tu siapa? Yang mau orang Jepang. Masuk Jepang kau ke kampung kami Pak Ustaz. Datang dia nan padusi-padusi nan anak ketek Tidak dibahas. Tidak diapa-apakannya Pak Ustaz. Tapi yang bersama si Jepang ini pergi dia ke sangka telur ayam, diambilnya telur ayam Ah, yang si ini, ini yang bersama si Jepang ini dimanfaatkan. Tak nyambung kami Pak Ustaz, belum sarapan. Setelah sholat berjamaah di musola kami berdoa secara bersama. Sedangkan saya punya keinginan sendiri untuk diucapkan. Bagaimana nih Pak Ustaz? Doa dulu bersama. Doa bersama itu umum saja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi umum saja. Setelah itu baru doa sendiri masing-masing. Tentu doa saya sama doa Bapak lain. Saya nanam sawit, minta hujan. Bapak nanam kota, tak mau hujan. Mana sama? Bagaimana hukumnya mengajarkan syair mantra dengan maksud menolong kaum yang terzolimi seperti muslim suatu negara minoritas mereka diserang biasanya dengan air keras lalu kami ajari mereka baca tahan terhadap air keras tak bisa karena minta jin minta bantuan jin minta bantuan kepada Allah SWT datang jin bisa diperkuatnya ya'udzuuna birijah hari surat surat al-jin juz 29 ya'udzuuna birijalin minal jin mereka minta bantuan jin fazaduhum rahaqa mereka makin jauh dari Allah kami sedih bagaimana kami harusnya memperlakukan terhadap akun-akun yang isinya menghina ulama-ulama, menghina Habib. Mereka berpandangan sebaiknya Ustaz ceramah tentang amalan istishadiah. Jamaah-jamaah baik yang di alam nyata maupun yang di alam gaib. Jamaah YouTube, jamaah Twitter, jamaah Instagram. Kalau saya dicaci maki, balas sekali saja. Setiap ada isu-isu Langsung saya buat counter tabayunnya di fanpage Ustadz Abdul Somad. Kopi dari situ, share sekali saja. Jangan habiskan waktu emosi gara-gara itu. Ini dunia maya ini bisa gila kita dibuatnya. Sekali saja cukup. Ini kenapa tak berkurang-kurang dari tadi? Ini kau tengok ni mau jam berapa jam 10 pun. Nampaknya mentang Ustaz tu tak datang empat kali kita hajar dia sekali ini. Hmm. Ustaz saya ingin bertanya hukum dalam Islam jika istri berselingkuh dengan laki-laki lain. Lalu pisah ranjang tapi masih seatap. Iyalah pisah ranjang takkan dua atap. Suaminya sudah menggugat cerai. Bagaimana pembagian gonogininya Pak Ustaz? Dalam Islam tak ada gonogini. Gunung Gini itu adalah kompilasi hukum Islam dibuat oleh negara selama dia menurut kompilasi hukum Islam. Suami istri dianggap dua orang yang sedang berkongsi bisnis. Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Sekarang tahun berapa? 2017. Penghasilan dari 2000 ke 2017 akan dipagi dua. Sebagian untuk istri, sebagian untuk ini. Tapi kasus ini berbeda, perselingkuhan. Perselingkuhan lain lagi kasusnya. Maka untuk ini jangan kasih dia. Seperak haram jangan kasih dia. Ini cocoknya ini dirajam sampai mati ini. Karena kalau menurut hukum Islam azaniatu pezina perempuan wazani pezina laki-laki fajlidu cambuk dia seratus kali. Ni atas jalda. Itu kalau lajang. Kalau bini orang macam ini bagaimana? Asyik wa syaikhatu farjumuhum al-battah. Yang sudah menikah dirajam lempar batu sampai mati. Udahlah tak dilempar batu sampai mati. Dimintanya pula harta kita setengah. tak bisa. Pertahankan Pak. Pertahankan. Masalah Bapak mau nikah lagi, kami doakan. Insya Allah dapat. Apakah Maria Kiptiah itu budak hamba saya? Saya pernah mendengar salah satu ceramah Ustaz dikatakan Maria Kiptia adalah budak hamba saya dan boleh digauli. Pada waktu zaman itu Nabi menggaulinya. Saya agak tersinggung dengan ceramah Ustaz tersebut. Karena setahu saya Maria Kiptia salah satu istri Nabi. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kalau saya punya budak, apakah perlu budak ini saya akad nikah lagi? Tak perlu. Ustaz di pesantren dulu menjelaskan ke saya, ini tiang pondok durian, lalu kemudian dipaku. Setelah dipaku, apakah perlu diikat lagi pakai rotan? Tak perlu, karena paku lebih kuat. Maka kalau saya punya budak hamba saya, bisa saya jual, bisa saya gauli. Tak perlu lagi diakad nikah. Masalahnya untuk apa kaji ini disampaikan? Ini kan menimbulkan fitnah. Apalagi disampaikannya di YouTube, di internet. Banyak. Khatibun nasa ala qadri ukulihim. Sampaikanlah kajian yang menurut akal orang pada umumnya. Kajian khusus tertutup. Ini kajian akhirnya menimbulkan fitnah-fitnah. Nabi kalian tukang ini, tukang itu. Akhirnya menjadi bahan ejekan. Ustaz mohon doanya doakan abang tertua kami sedang sakit sudah 10 tahun belum sembuh. Insya Allah kita doakan. Namanya uh, Pak Said Muhammad Farid bin Said Mukyar Kelana As-Segab. Oh, Alul Bait keturunan Nabi As-Saqab dari Yaman. Apa hukumnya kalau kita minta sumbangan untuk pembangunan sekolah agama kepada orang yang telah diponis pengadilan sebagai koruptor? Bagus juga, itu hasil korupsi dia itu milik umat dibalikkan lagi kepada umat masali ammah, panti jompo, anak yatim, sekolah, masjid milik umat. Mana yang lebih dahulu dikerjakan antara solat tahajud 11 rakaat, solat sunat taubat atau solat sunat ajat? Solat sunat taubat dulu. Habis solat sunat taubat, solat sunat ajat. Habis itu solat sunat tahajud, habis itu baru solat witir. Apakah sah Salat kita bila sedang terasa keluar air mazi atau maaf cakap air kencing? Bersihkan. Mazi tak perlu mandi wajib. Maaf cakap kental tapi tak sampai macam sperma maaf cakap habis itu setelah bersih lalu kemudian dia pun solat kalau kena ke kain ganti kainnya karena najis tak sah solat yang ada najis Apakah sah solat orang solat sendiri atau jadi makmum mengeraskan suara solat atau mengeraskan bacaan takbir hingga mengganggu orang yang di sebelahnya? Tak ada orang terganggu dengan takbir. Yang terganggu dengan takbir itu setan. Tak ada yang terganggu dengan takbir. Ada masjid tu Pak Ustaz terganggu dan dengar azan. Setan. Oleh sebab itu maka kita tak pernah terganggu dengan bacaan orang. Yang terganggu dengan bacaan. Tapi bacaan yang mestinya sir, yang didengar hamsah. Hamsah itu diagak-agak dengar telinga sendiri. Kalau sampai didengar telinga orang sebelah, maka makruh hukumnya. Tak sampai haram. Hamsah, agak-agak dengar telinga sendiri. Bagaimana hukumnya wanita janda gadis nikah siri tanpa pengetahuan, tanpa izin orang tuanya? la nikah mazhab Syafi'i la nikah tidak sah nikah illa biwaliyin kecuali dengan wali wa syahidai adlin saksi yang adil Indonesia pakai mazhab Syafi'i bukan Hanafi Oh ini pakai Hanafi sah dia nikahkan diri sendiri. Kita pakai mazhab Syafi'i. Maka uh, akad dengan saksi dan dua orang. Satu wali, dua orang saksi. Orang tua saya minjam duit di bank. Saya tahu itu riba. Bagaimana caranya untuk bertobat Pak Ustaz? Berhenti. Kalau ada yang bisa dijual, bom, bayarkan, tutup, selesai. Kalau tak bisa, lanjutkan sampai lunas. Habis itu jangan ulang balik. Kemudian sholat sunat taubat. Minta ampun kepada Allah SWT. Wa asbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Banyak-banyak bersedekah buat baik. Mudah-mudahan mampu menghapuskan dosa di masa lalu. Saya mahasiswa sudah semester 13. Hai, tapi setahun ini dengan berbagai keadaan buat saya sadar. Iyalah udah 13 tahun juga sadar. Sekarang saya mulai perjuangan Pak Ustadz. Tugas akhir saya dan sekarang juga lagi semangatnya datang ke pengajian Ustadz. Alhamdulillah. Kalau Ustadz ada di Pekanbaru. Tapi setiap saya melihat kawan saya sudah selesai kuliahnya. Sukses semua membuat hati saya sedih dengan masa lalu saya Pak Ustadz. Saya menyesal kenapa dulu malas kuliah. Ini mau bertanya apa curhat nih? Eh, saya lakukan hanya untuk membantu keluarga saya menjadi anak soleh dan sukses dunia akhirat insyaallah ini dah nampaknya sudah kembali ke jalan yang benar benar agar hati ini tak lagi merasa bersalah dengan masa lalu Pak Ustaz ingat Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan yang tak baik ke dalam hatimu. Maka kau lawan dia. Memperbanyak ibadah. Memperbanyak zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan memperbanyak zikir akan menenangkan hati. Banyak zikir. Banyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asal datang berpikir. Kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu. Putus dengan zikir. Kalaulah dulu kau belajar. Kalaulah dulu, kalaulah dulu. Putus dengan zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya pun selalu berdoa agar Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dipanjangkan umur. Amin. Dilindungi dari fitnah-fitnah jahil. Amin. Diberkahi setiap Ustadz agar terus berdakwah mencerdikan umat. Amin. Di Allah. Baik juga dia. Ujung-ujungnya banyak doakan saya. Bagaimana caranya agar kita mendidik anak kita dengan benar memanjakannya atau sebaliknya Pak Ustadz? Orang yang membelikan motor, membelikan mobil, membelikan HP mewah, membelikan gadget, dia sangka dia sedang sayang, padahal dia sedang memberikan pisau ke tangan anak kecil umur lima tahun. Disayatnya urat nadinya mati. Dibawanya mobil mewah yang mahal, gelap, pacaran, hamil, bla bla bla bla bla bla bla. Duit kontrol mana orang tua? Fa'abawahu kedua orang tua yuhawidanihi merubah anak jadi Yahudi. Yunasiranihi merubah anak jadi Nasrani. Yumajjisanihi merubah anak jadi Majusi. Nauzubillah. Ustaz misalkan kita berburu hewan binatang ke hutan. Siapa yang sebaiknya kita tembak dulu? Apabila melihat binatang atau ruhut stompul? Nanti saya jawab orang mencaci maki saya di internet. Banyak orang yang mancing-mancing. Ustaz kami minta tolong agar Ustaz menekan presiden agar yang jadi presiden super pintar. Ustaz kita doakannya nanti sama-sama agar sedang tak saya jawab begini aja saya udah macam-macam. Adalah katanya somat jangan lagi cakap keras-keras. Adalah fitnah anti kebinekaan. Ini jangan-jangan yang mancing nih, jangan-jangan kelompok itu juga nih. Datang pula curiga saya jadinya. Perusahaan di Pekanbaru ini mengcancel ceramah saya. Gara-gara fitnah di internet. Ustaz Somad tak usah ceramah lagi di kantor kami. Karena Ustaz anti kebinekaan. Ustaz tambah-tambah lagi. Bagaimana menurut Ustaz pendapat tentang amal soleh di 10 hari awal bulan Zulhijjah lebih dicintai Allah? Mamin ayamin tidak ada hari. Al-amalu salihu fihinna abu ilallah min hadil ayamin asri. Tidak ada hari yang lebih utama daripada 10 hari ini. Kenapa Ustaz tak bahas sekarang? Udah lama kita bahas itu. Cari videonya ada lengkap. Kapan itu? Hari Rabu nanti tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Banyak. Yang paling bagus apa? Puasa. puasa paling bagus. Tak sanggup puasa, banyak solat-solat sunat. Tak sanggup solat sunat, baca Quran. Tak sanggup baca Quran, banyak zikir. Tak sanggup zikir, mati je lah. Ustaz, ada salah satu golongan alusunawal wal jamaah sering menggunakan logo terompah Nabi. Mereka berpendapat bahawa sendal Nabi itu mulia karena dibawa saat bertemu dengan Allah Isra Mi'raj. Sedangkan malaikat Jibril saja tak boleh ikut bertemu Allah. Ah, lagu logo dibuat eh, logo. Bagaimana menyikap ini Pak Ustaz? Ya tak apa-apa, dia cinta sama selop Nabi. Tapi jangan sampai cinta sama selop Nabi tak solat sunat. Ini gambar selop. Nak Nabi. Ah, bahkan ada sekarang jual sendal ni. Jual sendal Nabi. Di mana bisa kami tengok eh, sifat-sifat uh, gambar ini tak ada. Sifat macam ini sama ilmu Muhammadiyah Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi yang hadisnya kita gaji sebunyi ini punya kitab namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ada satu bab judul bab Na'lin Nabi, selop Nabi. Bagaimana bentuk selop Nabi, talinya dua. Selop Nabi itu bukan yang model begini, tapi tali dua ke belakang. Ah, selop Nabi. Bahkan ada yang jual. Saking cintanya dia kepada Nabi sampai selopnya pun sama macam orang cinta pada artis. Kalau orang sudah cinta pada artis, semua dia tiru. Sampai rambutnya macam sumbu kompor tak bercuci itu pun dia ikut juga. Bayangkan. Sampai pakai anting di hidung macam sapi kurban pun dia ikut juga. Ustaz apa hukumnya menggugurkan kandungan wanita yang hamil karena diperkosa? Apakah ada? Ini dijawab oleh Syekh Yusuf Qardawi ketika datang minta fatwa dari Bosnia Herzegovina. Hamil tahun 90-an di Slobodan Milosevic dari Serbia. Banyak anak-anak gadis amil. Minta fatwa ke Syekh Qardawi. Syekh, ini korban perkosa ini bolehkah digugurkan? Kata Syekh Qardawi tak boleh. Biarkan saja anak itu lahir. Karena dia tak berdosa. Begitu dalam kitab fatwa Mu'asirah. Fatwa kontemporer. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Cetakan Gema Insani Press, Jakarta. Saya pernah nengok salah satu video ceramah. Salafi mengatakan perang di Palestina bukan jihad dan orang Palestina seharusnya tak perlu berperang, meninggalkan Palestina, hijrah saja. Oh, jangan gitulah Mas. Mereka itu orang-orang yang berjihad, mereka ingin mati syahid mempertahankan Masjidil Aqsa. Setiap jenis investasi yang telah pendapat fatwa halal dari MUI, apakah boleh kita ikut? Ikut. Asal ada fatwa dari DSN Dewan Syariah Nasional, ikut. Ini itu pakar-pakar ekonomi dalam. Apakah sah solat dengan orang Syiah? Karena saya lihat di video Mufti Suriah Syekh Ahmad Badruddin Asun yang seorang sunni sholat jamaah dengan Presiden Bashar al-Assad. Saya datang ke Hotel Pangeran, saya jumpai Syekh Muwaffaq. Bapak Ibu ingat Syekh Muwaffaq yang dulu di sini yang Dr. Mustafa Wad? Syekh Muwaffaq, naam. Ada sunni atau syi'i? Saya tunjukkan yang Bapak Ibu tanyanya. Ada sunni atau syi'i? Syi'i, ada syi'i. Bukan saya yang bilang ya. Syekh Muwaffaq nyebut, ini orang Syiah, bukan Sunni. Yang Bapak bilang Sunni ini, ini dia Syiah. Bukan kata saya, Syekh Muwaffaq. Syekh Muwaffaq lari sudah lima tahun ke Turki, tak pernah balik ke, Turki ke Suriah, gara-gara Syiah. Boleh tak salat kalau imamnya Syiah? Tak boleh. Siapa yang ngomong? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, mana kalimatnya? La tusalli khalfa rafidi. Jangan kau salat kalau imamnya Syiah. Datang muridnya, Subhum lana. Bagaimana kami tahu dia syiah? Man qala inna Aba Bakr wa Umar laysa bi imamaini fahuwa rafidhi. Kalau dia ceramah mencaci maki Abu Bakar Umar, maka dia syiah. Salah satu cirinya mencaci maki Abu Bakar Umar. Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Apa kata dia? Hot Ahmar garis merah. Sahabat Nabi garis merah kalau ada orang mencaci maki sahabat Nabi, jangan pakai ilmunya. Campakan. Garis merah. Mencaci maki sahabat Nabi, garis merah. Abu Bakar ditulisnya dalam bukunya Abu Bakar LA. Apa itu LA? Laknatullah alaih. Oh, siapa itu? Jalaluddin Rahmat dalam buku yang dieditnya ditulis oleh eh, bininya dulu, Renita. Udah cerai dia sekarang dah. Eh, judul bukunya 40 masalah Syiah. Abu Bakar LA dibuat. Laknatullah alaih. LA itu bukan lubuk Allah. Setelah selesai sholat wajib berjamaah, saya selalu ikut imam berzikir berdoa. Bagi kita punya doa khusus di luar doa dipanjatkan imam. Kapan kita doa sendiri Pak Ustaz? Habis doa imam. Makanya jadi imam jangan doa itu panjang-panjang. Ini berdoa sampai satu jam. Jamaah pertama semangat lama-lama pendek aja. Kalau saya jadi doa Allahumma salama tamfid din wa afiyatan fil jaza. Rabbana atina fid dunya wa Dah, habis itu doa masing-masing. Pada bacaan kunut pada bagian mana kita mau mengucapkan amin? Lima. Allahumma inna fi mana alaih amin. Maafin fi man afait amin. Fatawalla man tawallait amin. Bariklana fi ma atait amin. Waqina bi rahmatika syarra ma amin. Sisanya tak diaminkan. Ikut fa innaka taqdi wa la yaqdu alaik wa innahu Kalau tak hafal Pada sholat witir tiga dua salam bagaimana niatnya Pak Ustadz? Yang tiga rakaat dua salam. Usolli sunnat syaf'i minal witri. Dua rakaat salam. Tambah satu rakaat salam. Nan dua kok. Bagaimana niatnya? Usolli sunnat syaf'i minal witri. Aku sembahyang syafa' dua rakaat sepaket sama witir. Lillahi ta'ala. Selama ini saya sholat witir aja sah karena dia dua rakaat masih sepaket sama witir. Wal fajr walayalin ash wasyaf'i wal watr. Syafa witir tiga. Dalam mazhab Syafi'i abdul dua rakaat baru tambah satu. Kenapa lebih afdal? Iftitahnya dua, salamnya dua, tasahudnya dua. Lebih abdul. Masjid An-Nur sampai hari ini dua satu. 212 itu aksi damai. Pada sujud tilawah subuh Jumat apa yang kita baca baca? Sajada wajhihi alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa afdatahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Titip pesan untuk pengurus Masjid An-Nur kapan mengundang Buya Yahya dan Ustadz Adi Hidayat mengisi acara baru diumumkan aja tadi. Besok Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Sunat Muakkad, Minta doanya Ustaz supaya saya dapat segera hijrah dari tempat kerja sekarang. Insya Allah. Kita doakan di akhir majlis. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Saya tulis, saya sangka tulis. Rupanya copy paste. Bagus. Di tempat lingkungan masjid kami sudah lama bahwa daging kurban dibagikan sebelum dibagikan eh, diambil dagingnya untuk dimasak jangan lagi Daging betimbun potong-potong-potong masak cincang makan am. Yang dimakan ini punya siapa? Tak jelas status kepemilikannya. Bapak-bapak pemilik sapi nomor satu. Kami minta pak lima kilo kami masak ya pak ambillah. Sama salah. Yang tak jelas milikannya jangan dimakan. Kewajiban kurban apakah satu orang pribadi atau keluarga Pak ustadz? Level satu, level dua, level tiga. Level satu kelas ekonomi. Satu kambing, satu keluarga. Level 2, VIP. 2 juta anak saya, 2 juta setengah bini saya, 2 juta setengah saya, 2 juta setengah menantu saya, 2 juta cucu saya. Dapat. Yang paling tinggi, best. Nabi Muhammad berkurban sendiri 100 ekor onta. Oh, ini VIP Saya Pak Ustaz Masjid An-Nur sapi Australia 100 ekor, saya sendiri. Oh, mantap. Belum ada lagi dalam sejarah. Ustaz, sewaktu Ustaz menjadi khotib di Masjid Namiroh Jumat kemarin, Ustaz menggunakan baju Syekh Mesir. Itu bukan baju Syekh Mesir, itu seragam kuliah Azhar. Semua yang wisuda LC itu bajunya. Kenapa Ustaz baru pakai sekarang? Entahlah rasanya sekarang baru cocok. Itu pun sekali Kata adik-adik yang di Mesir, Ustaz, untuk menunjukkan identitas Azhar, Ustaz sekali-sekali pakai baju Azhar lah. Nanti videonya kita share, gambarnya untuk menampakkan kita ini kan Azhari. Yalah, saya pakai sekali aja ya, saya bilang. Saya pakai sekali. Ustaz Mustafa sekali, saya sekali. Kenapa Ustaz sekali aja? Panasnya minta ampun. Dua lapis Banyaklah semalam WA masuk. Hebat ya Ustaz ya, bajunya dua lapis. Baju jubah dua lapis, tidak jadi dapat tempat parkir. Baju hitam tu namanya apa Pak Ustaz? Kakula. Jubah yang luar tu namanya kakula. Mohon Pak Ustaz ke depan menggunakan baju tersebut. Kalau aslinya dingin bisa, tapi kalau macam semalam, oh, macam mandi panas. Cukuplah sekali wal awal wal akhir. Foto-fotonya udah di-share dah. Bagaimana hukum mengeluarkan uh, hukum onani sepakat empat mazhab haram. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, haram. Dalilnya mana? Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang beriman. Di akhir ayat, alladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim kecuali pada istrinya au ma malakat aimanuhum atau budak hamba sahayanya faman ibtagha wara'a dzalika siapa yang mencari kenikmatan di balik yang dua ini faulaika humul adun mereka melampau batas la ta'tadu jangan kau melampau batas innallaha la yuhibbul mu'tadin Allah tak suka pada orang yang melampau batas astagfirullahalazim apa hukum maulid Nabi? Tolong jelaskan. Oh, sudah bolak-balik. Tinggal buka www.youtube.com. Somat maulid enter. Buku 37. Maulid ada. Ditulis sudah. Video sudah. Ente kemana aja selama ini? Para sahabat aja tak ada yang buat. La ilaha illallah. Lengkap sudah situ, selengkap-lengkapnya. Bagaimana cara baik supaya bisa menghafal Quran Pak Ustaz? Sudah terjawab tadi. Ada seorang istri yang tak bisa berpuasa dikarenakan anaknya menyusui. Bagaimana membayar fidyahnya Pak Ustaz? Qadha. Bukan bayar fidyah, qadha. Di qadha. Fatwa ulama Saudi Arabia di qadha. Mazhab Syafi'i bagaimana Pak Ustaz? Kalau tidak puasa karena dirinya, kodok saja. Kalau tak puasa karena anaknya, kena dua. Kodok plus fidyah. Ada hadis mengatakan kalau kita tidak teguran tiga hari, maka amalnya diblok, ditolak. Mana hadisnya? La yahillu li muslimin tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akahu mendiamkan saudaranya fauqa salasil layalin fauqa salasin lebih dari tiga hari tak halal kalau tak halal berarti haram bagaimana kalau kita sudah berusaha menegurnya tapi dia tetap saja cuek bukan urusan kita kita sudah berusaha itu urusan dia kita tak kena dia yang kena jadi saya tak teguran lagi Pak Ustadz Dosa yang kita lakukan akan dibalas Allah. Apakah kita dengan beramal dosa beramal akan hilang artinya kita tidak lagi dibalas. Dosa yang kita lakukan akan dibalas Allah. Apakah kita dengan beramal dosa tersebut akan hilang? Yubaddilullahu sayi'atihim hasanat illa orang yang bertobat wa amana, beriman wa amila amalan salihah, beramal soleh. Mereka yang melakukan ini yubadilullahu sayyatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk dulu diganti Allah dengan hasanat. Baik, baik, baik, baik. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. Amin. Apa hukum orang yang menetapkan harga bekam? Ya terserah dia, yang punya alatnya dia. Yang pelatihannya dia. Kalau mau ikut, tak mau cari bekam lain. Pak, sini bekam berapa? Kami tak menentukan harga. Ah ini nih, lu banget, gua banget nih. Apa hukum minta upah dan menetapkan harga rukyah? Tak salah. Mana dalilnya boleh rukyah itu dengan upah? Sampai di kampung itu tiba-tiba mereka minta numpang. Boleh kami nginap di sini? Enggak boleh. Enggak boleh nginap di sini. Pergi. Akhirnya pergilah orang ini. Begitu sudah agak jauh dipanggil balik. Kenapa? Kepala suku disengat binatang berbisa. Balik mereka rukyah, dibacakannya Al-Fatihah, dihembusnya. Sehat. Dikasih 30 ekor kambing. Dibawalah 30 ekor kambing ini ke Madinah. Ditanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya ada orang kena sengat binatang berbisa, kami rukyah dengan Fatihah. Dapat 30 ekor kambing. Halal tak dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kenapa tak kalian kasih saya? Kata Nabi. Itu dalil boleh kalau dikasih. Itu kan dikasih Pak Ustaz. Dia menetapkan harga. Dulu dikasih karena waktu itu dia belum buka rumah praktek. Sekarang kan dia sewa kontak tempat, bayar listrik PLN, air kerannya, maka dia buat patok harga. Kalau itu tadi kan tak ada rumah prakteknya. Maka dia tak perlu buat harga. Kenapa tak lillah aja? Orang dulu lillah tuh banyak. Orang sekarang lillah dimasukkannya kerincing-cering. Semoga Allah berikan kesehatan istiqomah Pak Ustaz. Amin. Pertanyaan ini sebagai hadiah untuk saudari saya yang di Aceh. Karena beliau pernah memberi saya hadiah kitab Syairus Salikin. Syekh Abdul Somad Palembani. Syairus Salikin. Bukan Syair. Syair jamak dari sirah. Syair perjalanan. Salik orang yang bersuluk. Man salaka demi yaltamisu fi ilman. Salik orang yang berjalan. Perjalanan Syairus salikin. Nama penulisnya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Palembani, Palembang. Yang ini Abdul Somad Ar-Riyawi. al Pekanbaruwi, Al-Panami. Ya. Jadi hadiahnya insya Allah berupa petuah doa Ustaz Abdul Somad Pekanbari. Ah, Pekanbari dua. Eh. Ustaz, mohon kiranya mudah-mudahan paket dia belum habis karena udah berapa jam dah. Mohon kiranya berikan beliau amalan dan zikir doa tertentu agar mereka suami istri cepat diberikan Allah keturunan. Salat sunat ajat tiap malam di sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Kepada ustaz dan jamaah semuanya mohon doa agar mereka cepat punya keturunan. InsyaAllah nanti di akhir majlis kita doakan. Semua yang hajat-hajat nih kita minta doakan kepada Allah. Semua yang minta langsung, yang tak minta, yang ada niat di hatinya. Semua yang hadir, semua yang tak hadir. Bagaimana hukumnya seorang bendahara membuat SPJ lebih dari yang sebenarnya? Sisanya untuk biaya operasional kantor, bukan untuk pribadi. Man ghassana faisla minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Apa ini? Kenapa basah ini yang di dalam ini? Kata Nabi, ini basah asobahul matar kena hujannya Rasulullah. Man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Bolehkah tahajud di Masjidil Haram setelah azan subuh yang pertama? Boleh azan subuh pertama belum masuk waktu sholat subuh. Sampai kapan waktu tahajud habis azan subuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa juga rupanya. Kapan sebaiknya kau beliau subuh di Masjidil Haram? Setelah azan pertama atau azan kedua? Azan pertama belum masuk waktu, azan kedua sudah masuk waktu, tidak ada qabliyah sebelum masuk waktu. Setelah masuk waktu baru qobliyah. Azan kedua, barulah sholat qobliyah subuh. Usolli sunnat subhi qobliyatan. Ustaz saya telat berjamaah sholat isya Namun masih dapat rakaat terakhir Setelah salam imam saya lanjutkan rakaat kedua Tasawud awal dan seterusnya Apakah cara itu benar? Benar Masuk imam rakaat terakhir Berarti dapat rakaat satu Waktu kau masuk tadi Imam rakaat empat Engkau rakaat satu Setelah imam salam Kau rakaat berapa? Rakaat dua maka tasahud. Habis itu tasahud tegak rakaat tiga. Habis itu rakaat empat. Kalau gitu tasahudnya berapa kali? Tiga kali. Kok bisa tiga? Payah nih Pak Ustaz. Makanya jangan masbuk lagi. Kan gara-gara masbuk tuh maka kacau tuh. Anak saya baru tahu oh dia haid jam 6 sore. Bagaimana dengan puasa beliau hari itu Pak Ustaz? Berbukanya jam berapa? Bukannya jam 6.30. Batal puasanya. Masa 13 jam tipis sekali pergaulan Pak Ustadz nih. Ini bukan masalah pergaulan. Ini kan masalah hukum. Ganti lah. A'iddatum min ayyamin ukar Ganti di hari yang lain. Kodok. Yang belum kodok, kodok. Siapa yang mengkodok di bulan-bulan hari baik maka dia dapat dua. Dia kodok hari Senin, kodoknya lunas, dapat pahala puasa Senin. Apalagi nanti kodok sembilan hari. Oh mantap. Kodok lunas, dapat pahala puasa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dapat pula pahala puasa eh, hari Kamis atau hari Senin. Hari Arafah. Bagus. Tapi niatnya satu saja. Niat kodok. Ini motivasi untuk beramal. Pak Ustaz, berapa menit setelah selesai solat subuh waktu syuruk? Itu syuruk. Jam 6.14. Jam 6.14, syuruk matahari terbit. Ini matahari naik, syuruk. Tak boleh langsung solat, karena ini waktu tanduk setan. Nah. Ha. Sampai setinggi tombak, 12 menit. 6:14 tambah 12, 6:26. Makanya tadi kita solat 6:26 Solat isyarakat. Beli jam macam itu. mahal tuh. Agak kecil sikit. Ini masjid provinsi misalnya. Misalnya kita sholat di Masjid Haram. Berapa menit Pak Ustaz? Di Masjidil Haram pun ada surupnya. Tengok jam Masjid Haram. Saya begitu sampai Masjid Nabawi, saya foto langsung. Di mana-mana saya sampai ke Mesir, saya foto langsung jam sholat. Nah, biar mudah ingat. Pas ini, nah, ada surup di situ tentang pembagian waris. Apakah dibagi apabila kedua orang tua telah meninggal atau jika salah seorangnya saja meninggal? Ketika meninggal ayah kita, tinggal emak kita, maka emak itu mendapat seperlapan karena ada anak. Sisanya dibagikan kepada anak-anak. Adabnya begitu, tapi ada juga bakti pada orang tua. Jangan langsung kita bilang ke emak kita, mak, karena ayah sudah mati, maka emak ini seperlapan cabut dari sini. Bukan begitu berbakti pada orang tua. Kita udah tahu jatah masing-masing, tapi kemudian mungkin aku kan kaya, ini jatah rumah ini untuk ente sama emak nanti mungkin nanti emak meninggal baru. Engkau yang agak susah-susah sedikit nanti yang kebun sawit sana. Itu teknisnya kita lah. Yang pula teknis itu pun ditulis juga di Quran 60 juz lah Quran itu nanti. Saya pemilik perusahaan, berdosakah saya mendorong staf saya untuk bersedekah, untuk berzakat dengan motong 2,5 persen? Inilah pemimpin yang masuk surga karena pahala amal jariah sudah menyelamatkan anak-anak buahnya. Bupati, gubernur, wali kota buatkan perda potong 2,5 persen. Bupati Tanah Bumbu. Di mana Tanah Bumbu nih Pak Ustad? Di Kalimantan Selatan. Dikeluarkannya perda. Potong atas. Akhirnya datang KPK. Ada yang melapor saya dilaporkan Pak Ustaz. Dilaporkan bahwa saya ini menggunakan jabatan tidak pada tempatnya. Akhirnya datang KPK kemari untuk mengontrol. Bapak sudah menggunakan kekuasaan tidak pada tempatnya. Kenapa potong-potong atas? Saya siap-siap aja Pak Ustaz, senyum-senyum aja. Habis itu kami bawa dia dana Pak yang dari dua setengah persen itu kami bangunkan untuk sekolah, untuk anak yatim, untuk orang susah, untuk fakir miskin menengok itu meleleh air mata KPK. Rupanya KPK itu bisa juga menangis. Manusia dia. Ada hati nuraninya. Dia bukan robot. Jika solat rawatib tidak ada saat di antara azan komat, masih bolehkah solat? Masih bolehkah misalnya rawatib qabla zuhur pada jam 13.30 dilanjutkan zuhur karena telat? Tetap. Rawatib tidak hilang dengan terlambat. Begitu juga dengan qabliyah subuh. Misalnya musafir tinggal di hotel lambat jam bangun jam 5.30. Apakah langsung sholat subuh? Tetap qobliyah subuh. Yang namanya qobliyah subuh tinggal. Qobliyah subuh. Rakaat al-fajri, dua rakaat qobliyah subuh khairun minad dunia wa fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ibu saya meninggalkan gadai kebun sawah sewaktu wafat 80 emas. Saya tebus dengan uang sendiri. Apakah bisa saya menebus dengan uang zakat mal saya atau dengan uang tabungan sedekah saya pribadi. Karena setiap penghasilan saya disisihkan. Ibu saya meninggalkan gadaian kebun. Kebun emak ini digadaikannya. Mesti ditebus dengan 80 emas. Menebusnya dengan duit siapa? Pinjam dulu duit, duit siapa tebuskan, nanti baru dibayarkan dari harta warisan. Kalau ditebusnya pakai zakat dia, ini bukan asnaf. Tak ada hubungan asnaf. Masuknya asnafnya kemana? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulub wa firiqaq wal gharimin fi sabilillah fi sabil. Tak masuk. Tak ada asnaf zakat situ. Pinjam duit kakak abang tebus ini, setelah itu baru dibagikan ke harta warisan, ah, baru dipotong dari hasil. Infak saya untuk kompresor sejuta tunai. Kepada siapa saya serahkan habis tausiah ini? Pak Mahmud. Pokoknya apa aja Pak Mahmud. Pak Mahmud saya mau cari kambing Pak Mahmud. Mau pergi ke Talang Mama Pak Mahmud. Mau pergi kompresor Pak Mahmud. Mohon doa agar bisa memperbaiki diri dosa masa lalu. Insya Allah. Ustaz apa saja syarat-syarat talfik kita mazhab syafi'i mau mengikuti mazhab lain? Paham mazhab. Tidak membatalkan. Mengerti empat mazhab. Pokoknya jangan campur-campur kalau tak ngerti. Saya sampai sekarang tak berani campur-campur mazhab. Tapi ada pula jamaah saya sholat empat mazhab dari Pak Ustaz. Eh, hebat betul. Apakah disiksa orang tua kita yang dikubur karena dosa zina anaknya yang berpacaran di dunia? Kalau orang tua itu dulu tak pernah tunjuk ajar, tak mau masukkan anak ke sekolah agama, tak mau belikan buku agama, maka segala dosa anaknya mengalir ke dia karena tidak memberikan pendidikan, tak menjaga amanah Allah. Tapi kalau sudah disekolahkan ke pesantren, pendidikan agama, tapi anak ini berbuat dosa, maka orang tua tak lagi ada urusan. La tazir waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Apakah masuk surga orang tua yang anaknya berpacaran? Layak yadkhulul jannah, tak masuk surga, dayus. Siapa itu dayus? Allah yuqirru ala ahli, membiarkan anak gadis pacaran. Hati-hati. Allah Ustaz Somad itu ngomong aja itu jangan-jangan anak gadisnya pacaran. Anak saya namanya Mizian Haziq Abdullah laki-laki. Anak laki-laki pun pacaran, belum lagi, umurnya baru 4 tahun setengah. Apakah sah solat tanpa rukuk dan sujud karena keterbatasan tempat dalam masjid seperti yang terjadi saat solat Jumat semalam di Masjid Namiro? Oh, saya tak tahu semalam ada yang tak rukuk tak sujud. Satu kelompok orang di samping saya mereka tak bisa rukuk dan sujud. Mereka solatnya berdiri saja, udah berdempet-dempet. Tak ada alasan di Masjid Haram mungkin. Masjid Namiro semalam kan masih lapang. Kenapa tak buat sop sampai ke parkir? Itu tak apa. Tak apa Sabtu sampai terus selama tak putus tak apa-apa. Sampai ke mall SKA tak apa-apa. Selama tak putus, tak jadi alasan. Oleh sebab itu, maka yang rukuk dan sujud rukun. Kalau rukun tak ada, tak ada darurat, maka batal solatnya. Maka diulang balik solat. Solat zuhur, ulang balik solat zuhur. Apa hukum diet ekstrim Pak Ustaz? Menyiksa diri. Sampai tak makan-makan. Ingin supaya pinggangnya macam tawon. Dibeli makanan sup kepiting ayam ditengok aja dihirup. Ini menyiksa. Kulu makanlah, wasrawu minumlah, wala tusrifu. Yang jadi masalah itu bukan makanannya tapi pola makannya. Kalau pola makannya benar tidak berpengaruh pada badan. Mana contohnya? Nih. Apakah setara dosa perempuan tak berjilbab dengan tak memakai kaos kaki Pak Ustaz? Tentu tak sama. Aurat kepala dengan aurat kaki kan tak sama. Berapa persen kepala, berapa persen kaki. Oh, taklah pula sedetail itu. Pokoknya tutup aurat. Innal mar'ata sesungguhnya perempuan. Ila bahutil maqib. Kalau sudah sampai usia haid. La yasluh an yura minha. Tak boleh nampak dari badannya. Ilhada. Wahada. Tutup. Kaki pakai kaos kaki. Kalau kainnya panjang tertutup sampai ke bawah. Gimana mau tutup ke bawah? Kami mau ke pasar pagi arengka. Kotor lah Pak Ustaz. Pakai sepatu bot mau belanja sama suami. Apakah bersiul itu haram Pak Ustaz? Siul tak haram. Tak, tak pula berbunyi. Siul tak haram. Tapi dalam Quran ada haram. Illa muka'au wa tasdiyah. Bersiul dan memetik-metikkan jari jalan. Itu zaman Nabi SAW. Setiap Nabi mau pergi ke masjid, mereka mengejek. Nah, itu tak boleh. Sekarang orang bersiul tak apa-apa. Anak-anak lajang bersiul mengganggu anak gadis tak boleh. iya wal julus fiturokat Jangan kalian duduk tepi jalan ganggu anak gadis. Sir, hai, godain kita dong. Jangan, tak boleh, jangan ganggu. Bagaimana kalau anak gadis itu adik kita? Bagaimana kalau anak gadis itu anak kita? Bagaimana kalau anak gadis itu anak kemanakan kita? Jangan pandang mereka sebagai orang lain, mereka saudara kita. Ustaz, saya mahasiswa UIN Suska, asal dari Bangkinang. Hujan-hujan tadi kami ke sini. Masya Allah. Man kharaja fi talabil ilmi siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Kalian sama dengan jihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang kena hujan lebih banyak pahalanya daripada yang tak kena hujan. Apakah kita harus mengikuti orang tua? Jangan-jangan cara cara yang uh, cari, jangan cari yang bercadar karena tak nampak wajahnya. Perempuan yang bercadar bagus. Ini orang tua belum ngaji. Orang tua yang mengatakan jangan kau cari perempuan yang bercadar tak nampak wajahnya. Dia belum mengaji. Insya Allah kalau dia ngaji-ngaji terus bagus. Perempuan yang bercadar itu menjaga kehormatan dirinya. Iffah namanya. Iffah. Sedangkan kita selalu berdoa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Afaf. Perempuan yang menjaga dirinya. Afifah. Ustaz saya mau tanya. Seorang ayahku tidak bekerja. Sekarang ayahku tak bekerja. Sekarang cuma hanya membantu ibu jualan saja. Apakah ayah termasuk ayah yang tak memberi nafkah? Dia tak bisa ngasih, bukan tak memberi, tak bisa. Tak bisa anak ini bedakan tak bisa dengan tak ngasih. Dia punya duit tapi tak mau mengasih. itu baru dia tak bisa bekerja karena keterbatasannya. Maka Allah tak membebani dia. Apakah ibu saya wajib zakat sedangkan semua keperluan hampir ibu yang menemui? Kalau si bapak itu tak bisa memberikan nafkah, maka si ibu sedang membantu si bapak, maka status bapak itu meminjam. Kupinjam uangmu untuk nafkah kita. Nanti sampai masanya kubayar. Dia pinjam. Maka dia bayar zakat hanya yang pendapatan dia saja. Sedangkan ini tanggungan dia ke keluarga ini, dia tidak wajib menafkahi. Maka seorang suami tak boleh berzakat kepada istri karena istrinya menerima nafkah sedangkan seorang istri boleh berzakat kepada suami karena suami itu oh dianggapnya susah Bagaimana tinjauan syariah tentang daging kurban yang diolah menjadi kornet? Daging kurban yang diolah menjadi kornet hukumnya mubah boleh fatwa ulama Saudi Arabia. Korban-korban yang dibayarkan langsung ke Rajihi Bank. Di bawah jam gadang Hotel Zamzam Tower, Hotel Hilton, ada namanya Rajihi Bank. Langsung dibayarkan. Maka kemudian itu akan di uh, eh, dikornetkan, dimasukkan ke kaleng, dikirim ke Afrika, dikirim. Maka ini baik sekali. Adakah yang membolehkannya? Itu fatwa ulama Saudi Arabia. Ulama-ulama muktamad yang terpercaya di Saudi Arabia. Bukan kita yang punya fatwa itu. Jika kita berutang lebih bayar utang atau berkurban Pak Ustaz. Utangnya kapan jatuh tempohnya? Bayar utang itu wajib. Berkurban itu hukumnya sunat Wakat, Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sunat Wakat, Hanafi yang mengatakan wajib. Jatuh tempo utangnya kapan? Utang saya ini wajib dibayar nanti tahun depan. Ya kurban sekarang. Tapi kalau jatuh tempunya nanti sore mesti bayar. Bayar dulu utang, baru kurban. Itu skala prioritasnya begitu. Ustadz mana yang didahulukan? Akikah atau kurban? Kebetulan anaknya lahir pas tanggal 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas tanggal 10 dia berkurban. Orang yang berkurban tanggal 10 otomatis sudah dapat akikah. Maka bapak yang mau dapat dua, asetinglah anak itu lahir tanggal tiga. Nah, kasus yang lain. Waktu kecil dulu belum akikah. Sekarang ada duit dua juta setengah. Akikah atau kurban? Kurban. Karena akikah itu tanggung jawab ayah kita terhadap kita. Maka kita kurban. Tapi kalau duitnya 5 juta, 2 juta setengah untuk akikah, 2 juta setengah untuk kurban. Akikah tak mesti nunggu kurban, sekarang saja bapak ibu yang belum akikah ada dua juta setengah balik dari sini beli kambing nanti siang saya datang insya Allah kita makan akikah nah, tapi kalau umur udah 30-40 akikah saja jangan minta ayun cukur rambut pula Apakah kurban itu wajib bagi muslim? Kurban itu wajib hukumnya. Kurban itu wajib hukumnya. Mazhab Hanafi. Wah oh, kalau gitu saya condong ke Syafi'i Pak Ustaz. Syafi'i, Maliki, Hambali, Sunat, Mu'akkad. Siapa saja yang menerima kurban. Balik ke rumah, potong kambing bagi tiga. Sulus li ahli baiti, sepertiga untuk keluarga di rumah. Ini yang dilakukan Nabi. Sepertiga untuk jiran kerabat, sahabat, tetangga. Sepertiga untuk fakir miskin. Begitu pembagiannya. Apa keutamaan melaksanakan ibadah kurban? Wa inna dama darah yang menetes jatuh Waktu dipotong, Bismillah, Allahu Akbar, Allah meminka, walaka, Allah mataqabbal min fulan, min fulan. Menetes darah jatuh wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'u min al-ardi sebelum darah itu jatuh menetes ke bawah sampai ke tanah lebih dulu ampunan Allah turun kepada orang yang berkurban fatibu biha nafsan sucikanlah dirimu dengan banyak berkurban makanya Nabi berkurban tiap tahun bagaimana hukumnya menikahi wanita yang ternyata sudah menipu kita sudah hamil duluan perempuan itu hamil Bagaimana sikap laki-laki? Nama kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dikutip oleh Sayyid Sabik dalam fikih sunnah. Saya ulang sekali lagi. Nama kitabnya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dikutip oleh Sayyid Sabik dalam fikih sunnah. Ini starata bikran. Kalau laki-laki itu mensyaratkan istrinya perawan, fabanat taiban ternyata tidak seperti yang disyaratkannya falahul fashu maka dia punya hak fasah kalau laki-laki menjatuhkan talak namanya cerai talak kalau perempuan yang menggugat namanya huluk. kalau hakim yang memisah namanya fasah kalau si laki-laki mensyaratkan istriku mesti ternyata tak seperti itu maka dia punya hak fasah maka setelah ternyata kau mendapat macam ini, sekarang tanya, kau mau tak nerima dia? Kuterima kau apa adanya yang, ah, terimalah. Tapi kalau ternyata aku tak siap menerima, kau punya hak fasah. Begitu kata Said Sabik dalam fikih sunnah, dia kutip dari uh, Majmu' Fatawa Ibni Taimiyah. Apakah sama hukum dosa perempuan buka aurat dengan laki-laki buka aurat? Sama, yang beda itu buka aurat laki-laki dari pusat ke lutut. Sedangkan perempuan asal nampak lain daripada wajah dan tapak tangan zahiruha wa batinuha, perempuan itu tutup ini, tutup muka. Lain daripada itu nampak, maka aurat. Efeknya berbeda. Laki-laki menengok perempuan dengan perempuan menengok laki-laki berbeda rangsangan seksual. Bagaimana cara menanggapi kawan dekat yang suka membid'ahkan saya Ustaz? Dia kalau saya lawan nanti kelahi pula. Tak usah lawan, diam aja. Dia macam orang baru ikut silat. Orang baru ikut silat itu bawanya bobos silat aja. Oh, nanti udah agak-agak 2 3 tahun berhenti, capek sendiri. Biasa orang baru ikut silat. Apa hukum panjat pinang Pak Ustaz? Al-aslu kaedahnya al-aslu fil asya al-ibahah hukum dari dasar segala hukum ibahah boleh mubah kapan panjat pinang jadi haram ketika panjat pinang waktu azan Allahu Akbar Allahu Akbar hore hore kemerdekaan ini diisi dengan perjuangan Bung Tomo dulu teriakannya Allahu Akbar kenapa kita untuk hiburan Ustaz ini serius terus panjat pinang hiburan oke okay, tak salah tapi kalau sampai jatuh pada judi, jatuh pada perbuatan mungkar, laki-laki perempuan ikut pula panjat pinang, maka ini batil tak betul. Apa hukum video call dengan teman lama? Tapi cewek. لا tattabi'u khutuwati الشيطان Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Setan tak pernah mengajak berzina. Yuk zina yuk. Enggak. Apa kata setan? Minta nomornya dong. Nomor WA sekarang berapa? Apa kata setan? Cari namanya di FB dong. Cari. Apa kata setan? Add dia dong. Apa kata setan? Minta confirm dong. Apa kata setan? Makanya orang nelpon saya tengah malam. Wah Ustaz. Salah sambung saya bilang. Saya mau ngomong sama Ustaz Somad. Kenapa? Saya baru berzina Pak Ustaz. Sama siapa? Sama mantan saya Pak Ustaz. Kok bisa? Saya cari Pak Ustaz. Dicarinya di FB dapat. Akhirnya janjian makan siang. Apa kata pepatah Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. CLBK, Cintolamo bersemi kembali. Hati-hati. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Empat kali tak datang begini banyaknya. Ala hazihin niyah al-fatihah.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 Wala aiban illa satarata segala aib cacat kekurangan kami tutupilah ya Allah. wala aziban illa zawajtah yang akan menjaga dirinya dengan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah wala dainan illa qadaitah yang terlilit hutang maka mudahkan membayar hutangnya ya Allah wala maridan illa syafaitah yang sedang kau uji dengan penyakit maka sembuhkan dari penyakitnya ya Allah wala mumtahinan illa najahtah yang sedang ujian mencari kerja masuk universitas maka luluskan mereka supaya jauh daripada perbuatan yang haram, makan riba ya Allah. Wala sahaban illa sahalta Segala yang sedang dililit masalah. Maka mudahkan, lepaskan dari segala permasalahan hidupnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta Yang sudah meninggal dunia. Maka curahkan rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala hajatan min awaiji dunia wal akhirah. Segala hajat di dunia dan di akhirat. Laka ridha wala nafiha salah. Engkau ridha pada hajat itu baik. Pada hajat itu untuk dunia kami dan akhirat kami. Illa qadaitaha wa yassartaha ya Rabbal العالمين Rabbana afir lana zunubana Ampunkan dosa kami Wali walidaina kedua orang tua kami Wali abaina ayah kami Wali ummahatina emak kami Wali azwajina pasangan hidup kami Wali zuryatina anak-anak cucu keturunan kami Wali masyaykhina tuan-tuan guru kami Wali man hadarana semua yang hadir di majlis ini ya Allah Wali man tabi'ana semua yang mengikuti pengajian ini ya Allah Wali man ghaba'ana yang tak dapat datang karena uzur syar'i ya Allah Wali ikhwanina alladzina sabakuhu sabakuna bil iman bagi saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah Wala taj'al quburahum huratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Allah marzuqna ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah marzuqna ziyarata baitikal atik. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa melaksanakan haji dan umrah ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal mungkar. Jauhkan dari bumi lancang kuning negeri kami ini malapetaka bencana narkoba zina perbuatan keji riba dan mungkar ya Allah.